muslimin Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan memulai kajian kitab Intiqad al-a'immatil arba'ah. Akidah empat imam ahli sunnah wal jamaah yang masyhur. Akidah Imam Abu Hanifah, akidah Imam Malik, akidah Imam Ash-Shafi'i, akidah Imam Ahmad rahimahullah taala yang ditulis disusun oleh Fadlan Syekh Abdul Muhammad bin Abdurrahman Al-Humayyiz hafizallahu taala. Insya Allah ya pertemuan-pertemuan selanjutnya yang telah kita Allah Subhanahu Wa Taala kita akan ya, terus mengkaji kitab ini. Kenapa kita mempelajari akidah ya terutama akidah al jamaah yang pertama memang apalah artinya ibadah tanpa akidah sebagaimana rumah semewa apapun Sekuat apapun tiangnya, kalau fondasinya tidak benar, tidak kokoh, ya, tidak baik, maka runtuh, akan hancur rumah tersebut. Itulah ibaratnya akidah dalam ya, agama. Seperti fondasi bagi sebuah bangunan. Kemudian juga kenapa kita belajar akidah? Karena akidah merupakan asyraful ulum, semulia-mulianya ilmu agama. Kalau kita semangat belajar fikih, belajar ya ilmu agama yang lain, maka harus kita lebih semangat belajar akhirnya. Karena ini ilmu yang paling bermanfaat, yang paling mulia, yang paling agung secara mutlak di atas muka bumi ini. Nah ini seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi Rahmatullah dalam mukaddimah kitab Syarah Akhidat Tuhawiyah Beliau mengatakan apa bagu fa innahu kana ilmu usuluddin asyrafat ulum Insyaallah ini bisa ma'lum. Kata beliau, sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, tentang akidah itu adalah semulia-mulianya ilmu karena kaidahnya kata beliau, kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu itu sendiri. Dan ilmu akidah di antara kandungannya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang, yang paling mulia itu pada Al-Quran. Ayat kursi kenapa? Karena isinya hanya berkaitan tentang zat Allah, nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. di kata beliau, ilmu tentang akidah adalah yang mulianya ilmu agama. Kemudian beliau mengatakan wa huwa al-fiqhul akbar binisbati ila fiqhil qulub. Ilmu akidah itu adalah fikih yang paling akbar, yang paling besar, yang paling kalau dibandingkan dengan ilmu fikih yang berkaitan dengan cabang-cabang agama yang berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, itu tentang akidah itu adalah fikih yang paling agung. Kemudian dia mengatakan lagi walihada sama al-imam Abu Hanifah rahmatullah alaih maqalahu wa jama'ahu fi awraqin min sebab nah, oleh karena itulah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala beliau menamakan apa yang beliau katakan yang beliau tulis dalam urusan akidah dengan judul fikir akidah Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau punya kitab khusus tentang akidah. Judulnya Al-Fiqhul Akbar. Alhamdulillah kita di Surabaya sudah pernah mengkaji kitab tersebut juga dengan salah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Humayyiz Hafizullah Ta'ala. Kemudian Imam ibn Abil Isri al hanaf rahimahullah melanjutkan lagi ucapan beliau tentang kedudukan dan keutamaan ilmu Beliau mengatakan wahajatul ibadi ilaihi yang saja Kebutuhan seorang hamba Nah, atau kebutuhan manusia kepada ilmu akidah itu melebihi kebutuhannya ya, atas semua kebutuhan yang lainnya. Ya. Dia manusia hamba untuk makan minum, namun yakini kebutuhan manusia kepada akidah lebih dari kebutuhannya terhadap makan dan minumnya. Orang makan ya sehari berapa kali? Ada yang 10 kali, ya makanan termasuknya ada kalau ada semua masuk Allah ya seandainya pun ada kita katakan kebutuhan dia kepada akidah lebih dari setiap detiknya dia butuh akidah karena apa iya karena buah iya karena nah kita harus setiap hari hanya beribadah kepada Allah harus minta tolong Kebutuhan kita kepada itu lebih daripada semua kebutuhan. Itu pentingnya ilmu ala tidak ketahui. Dan beliau mengatakan wa daruratuhum ilaihi maka perintahullah darurat hamba kepada ilmu akidah melebihi daruratnya kepada segala galanya. Kemudian kata beliau di annahu la hayata ilmu wa la na'ima illa rabbaha wa ma'budaha wa نعرف bi asma'i wa sifatihi wa وأفعاله karena tidak ada kehidupan bagi hati tidak ada kenikmatan tidak ada ketenangan bagi hati manusia kecuali hati itu mengenal siapa Allahnya siapa penciptanya dan siapa sesembahannya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Itulah akidah. Jadi ini sekali lagi masalah muslimin, kalau kita bisa ringkas dari ucapan Imam Ibnu Abi di Hanafi, ya. Kenapa kita belajar itu artinya? Tadi yang pertama, karena itu adalah ilmu yang paling apa? Yang paling mulia. Yang kedua, karena itu adalah fikul akbar BG yang paling paling besar. Kemudian yang ketiga, kenapa kita belajar akidah? Kata beliau, karena ini adalah kebutuhan yang paling darurat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita belajar akidah? Karena hati kita tidak akan bisa hidup tanpa akidah. Walah kaya terlalu Kemudian yang berikutnya keberapa? Karena tidak ada kenikmatan dan ketelaman bagi hati yang dengan kita belajar Oke, kita. Kalau kita meringkas dari ucapan Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam mukaddimah syarah tidak Nahawiyah. Itu sekelumit dari kedudukan dan utama ilmu al-akidah belajar memotivasi kita untuk semangat belajar alamiah. Sekarang kenapa kita belajar akidah Imam empat Kok kita belajar akidah imam-imam yang lain? Yang pertama karena kemasyhuran mereka, ya. Yang mana kedudukan empat imam tersebut tidak dilakukan lagi oleh semua kaum muslim Semuanya sepakat akan keimanan mereka dan keilmuan mereka dan kelurusan akidah mereka. Kemudian kita belajar akidah imam empat ini untuk kita tunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah yang kita dukungkan itu tidak lain tidak bukan hanya sekedar meneruskan tong imam-imam tersebut ya dakwah salafiyah yang alat akidah baru Ahlussunnah wal Jamaah tidak memproduksi akidah kontemporer tidak ya meskipun di zaman now tetap akidah kita dia akidah salafun asalnya akidah kuat kita ya karena memang di luar sana banyak kita itu apa ya baru pada baru kita katakan tidak. Ini buktinya kita hanya apa? Menyampaikan inilah akidah empat imam ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita hanya sekadar meneruskan tongkat estafet imam-imam tersebut. Dan demikian pula imam-imam tersebut ya tidak salah akidah baru. Mereka juga meneruskan tongkat estafet ulama-ulama sebelum mereka dari kalangan sahabat, tabi'in, belajar akidah memang empat ini di antaranya untuk kita menghidupkan kembali ciri khas dakwah salafiyah yang sudah mulai luntur sekarang ini. Ya. Dakwah salafiyah di antara ciri khasnya itu memprioritaskan dakwah kepada akidah, ya. terutama akidah para salaf Namun memang setelah ini sudah mulai runtuh. Kajian-kajian banyak masalah fikih, masalah akhlak, masalah rumah tangga, nah masalah akidah, manhaj sudah mulai runtuh. Ya, bukan di luar sana, namun di dalam tubuh ya alusunah sendiri. Maka kita ingin berusaha mengembalikan ciri khas dakwah salafiyah. Warna yang sangat kental dalam dakwah salafiyah alusunah jamaah yaitu kajian tentang akidah dan juga masalah manhaj al-sunnah wal jamaah, manhaj salafu as-saleh. Ya, itu sekedar yang mukadimah sebelum kita masuk kepada eh, kita Itikad ala Imatil Arba'ah. Ya, mungkin bisa download kitab ini di internet. Demikian pula terjemahannya sudah ada di kota internet atau bisa cari sendiri. Ya, kalau bisa setiap kajian ya ada juga. Ya, seperti mujahid di medan perang masa nggak pakai senjata? Ya, hanya senjata telinga saja. Sebagai peradilan, mau hadir saja alhamdulillah sudah lumayan. Ya, butuh nih, ya butuh nih, jauh butuh ya. Ya, Kalau bisa, ya punya rujukan biar kehidupan tanya siapa siapa nah dia ya itu sih nah kalau bisa kalau kalau nah Nah, para ataupun jemaahnya insya Allah saya ada. Ya, kita baca sedikit ya mukadimah dari pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Abu Mayyiz Dia salah seorang ulama di Saudi Arabia yang masih hidup sampai detik ini. Ya, Syekh Muhammad bin Rahman Abu Mayyiz. Hafizallahu ta'ala. Di sini beliau menukil dalam mukadimahnya Su'ila Syekh Islam Ibnu Taimiyah an iktikadi syafi'i wa ajaba Pernah suatu saat Syekhul Islam Ibu Taimiyah Rahimullah ditanya tentang apa akidah Imam Asyafi'i Lalu dia menjawab, "Iktikadu Syafi'i Rasulullah anhu wa iktikadu salafi ummah kama wa qawli wa wal wa وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هو اعتقاد المشايخ أن تهتدى بهم كالقبيل بن عياض وأبي سليمان الجاراني وسال بن عبد الله الأسطوري وغيرهم Syekh Islam Ibn menjawab akidahnya Imam Syafi'i dan akidah para salafus saleh seperti Imam Malik, Imam Thawri, Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan ulama-ulama salaf yang lain seperti Budel bin Iyad, Sulaiman Abu Sulaiman ad jalani Sa'al bin Abdul Asuri dan yang lainnya itu sama, ya, tidak ada bedanya akidah mereka. Fa inna laisa baina hawil aima berasali amsali nizau fi usulidin. Tidak ada perselisihan tersebut dalam masalah akidah. Kalau masalah PK iya, tanya hilaf. Nah, masalah akidah, ya, 100% atau mungkin kalau bisa dikatakan kalau nggak 100% 99,9% mereka adalah apa? Ya, sepakat tentang akidah tersebut. Wakadari ke Abu Hanifah itu dengan akidah Imam Abu Hanifah فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء akidah Imam Abu Hanifah tentang masalah tauhid, masalah takdir dan yang lainnya sesuai dengan akidah para imam-imam tersebut. Wa ibadu haula huwa makana sahabat wa tabi'un lahum bi'ihsan. Dan akidah imam-imam tadi itu tidak lain tidak bukan adalah akidahnya para sahabat Rasulullah, adalah akidahnya para ulama tapi tidak ada bedanya. Ya. Maka itu sekedar apa? mata teks ya, dari zaman Rasul, para sahabat, tabi tabi, tabiin, imamnya keempat sampai detik. Ya. Makanya kita tegaskan lagi, kita di sini belajar akidah imam empat hanya sekedar meluruskan tongkatnya sampai dapat mereka dakwah kepada al-aqidah as-sahihah. Ya, kita tidak mengarang-arang aqidah yang yang baru. Ini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa huwa mana tasabil kita wa sunnah. Akidah para imam itu, akidah para sahabat, akidah para tabi'in itu adalah akidah Al-Qur'an dan akidahnya sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Inilah yang harus terus kita sampaikan kepada umat ya karena memang banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami ya akidah empat imam al sunnah yang mereka tidak asing ya tidak mengenal kaum rezekinya Allah ya mudahkanlah semua urusanku ya Allah tolonglah aku bisa itu namanya tawasul dengan apa nama Allah itu sendiri apa nama-nama Allah yang lain kita minta rezeki misalnya kita sebut nama Allah ya Zat wahai yang mau memberi rezeki urjuni bila aku rezeki kita mau minta ilmu ya alim alim ini ya Allah yang maha mengetahui ajarilah lainnya dari ya doa-doa yang Rasul ajarkan kita. Allah maaslih lidini dan seterusnya. Kata beliau tidak selayaknya bagi seorang untuk berdoa kepada Allah kecuali dengan menyebut nama Allah. Wa doa ma'zum bihi al-ma'mur Ya, dan dengan doa-doa yang memang diberikan atau dianjurkan dalam syariat bukan segera doa begitu saja, namun ada adab-adabnya, ada aturan mainnya. Karena doa awal ibadah. Karena Rasul doa adalah apa? Ibadah. tidak boleh cara-cara sendiri. para ulama tawasul dengan amal soleh kita agar doa kita lebih diterima, dikabulkan, di, diijabai oleh Allah. Di antaranya memakai ya amal soleh yang kita perbuat. Eh, dalilnya kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua dan tertutup oleh batu, nggak bisa keluar. gawainya yang ditinggalkan. Yang ketiga tawasul dengan dia menjaga kesuciannya, ya tidak ya mau melakukan perbuatan keji karena takut kepada Allah. Mereka pun ya menyebut amal-amal saleh tersebut untuk dikabulkan oleh mereka dan Allah kabulkan. Ini tawasul dengan apa amal amal saleh. Ya, misalnya kita mengatakan ya Allah ya setiap hari aku selalu menyambung tali silaturahmi dengan orang tuaku berbakti ya kepada kedua orang tuaku maka tolonglah aku namanya tawasul dengan amal apa asoleh makanya kalau orang itu nggak punya amal soleh bingung dia mau tawasul dengan apa ya nyari nyari nggak ada ya yang istimewa sholat jamaah juga kadang ya banyak ubahnya, banyak liburnya ya sedekah juga ada musibah nggak mau sedekah ini ya amal soleh boleh dijadikan tawasul dalam dalam doa yang ketiga kata ulama tawasul dengan apa doa orang yang soleh yang masih hidup ya dan kita bisa komunikasi dengannya ya. Meskipun tidak di hadapan kita, namun kita bisa komunikasi lewat HP, ya. Ustaz tolong doakan saya. Saya ini sudah lama eh cari akhwat nggak dapat dapat ya. Doakan saya cepat dapat jodoh misalnya. carinya di mall ya. <laughs> Jenggotnya kan nyari akhwatnya di mall ya. Jadi boleh tawasul dengan apa? Doa orang yang masih hidup, yang soleh, ya kita masih bisa apa komunikasi dengannya. Itu kata para ulama. Di antaranya kata Imam Abu Hanifah tadi dalam surat Al-Araf 180 untuk poin yang pertama. Kemudian ucapan Imam Abu Hanifah yang kedua, kalau Abu Hanifah rahimahullah, yukrah yakula da'i as'aluka bihaqqi fulan au bihaqqi anbiya'ik wa rusulik wa bihaqqil baitil haram wa masy'aril haram. Kalau tadi tawasul yang disayapkan tawasul dengan nama Allah, dengan amal soleh, dengan eh, doa orang yang soleh yang masih hidup, yang kita masih bisa komunikasi dengannya. Adapun ya, yang kedua ini kata Imam Abu Hanifah dilarang, ya, dibenci. Ini ada kata-kata yukroh dimakruhkan. Kata ulama, kata-kata makruh di zaman ulama salaf itu maknanya haram. Ya. Seperti dalam istilah Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ketika Allah menyebutkan tentang dosa-dosa besar wala Kemudian Allah akhiri dengan mengatakan wa kana sayyi'u inda rabbika makruha. Itulah kejelekan-kejelekan yang makruh di sisi Allah. Zina hukumnya makruh. Makruh artinya apa di sini? Apa? Makruh dalam artian orang orang kita tidak, namun artinya apa? Haram. Dan itu yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama yang yang lain. Kata Imam Abu Hanifah, dibenci. Karena memang asal kata aku itu dibenci. Dilarang. Ya. Orang itu berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan hak fulan. Ya, dengan hak Nabi Muhammad atau dengan kehormatan Nabi Muhammad dengan kehormatan para wali-walimu atau dengan kehormatan Baitullah Al-Haram, dengan kehormatan Masjidil Haram. Ini yang dikatakan para ulama tawasul yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Tidak ada dalam riwayat yang sahih. Para sahabat mengatakan, Ya Allah, dengan kehormatan NabiMu aku memohon kepadamu. Tidak ada. Ya, makanya dikatakan ini apa? Tawasul yang makruh, yang haram, yang kita Ini kata siapa? Eh, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Eh, bukan kita yang memfatwakan. Kemudian nukilan yang ketiga Wakota Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata lagi. Ya kalau di sini disebutkan dalam footnote-nya eh, ya dari mana nukilan-nukilan itu disebutkan ya kalau yang mau cari tahu mana referensinya ini sudah ada semuanya. memang ada sebagian orang yang meragukan oh, itu karangan penulis. Ini disebutkan ya. Eh, dari mana belum menukil? Ya, di antara dalam kitab Syarahiyat Tawiyah, Syafiqil Akbar dan yang lainnya. Wakota Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata lagi, la yanbaghi li ahadin an yad'u Allah illa bihi wa ya wa nahwu dzalik katafan Kata Imam Abu Hanifah, "Illa bi wa akrah an yaqula bi ma'akir izi min asyika aw bi haqqi khalqika." Ini sama dengan nukilan tadi. Kata Imam Abu Hanifah, tidak selayaknya bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah kecuali dengan menyebut nama Allah. Dan aku membenci, ya, aku melarang untuk seseorang mengatakan, "Ya Allah, dengan kedudukan arsmu ya aku memohon kepadamu ini sekali lagi adalah tawasul yang hukumnya apa apa hukumnya Hah? makruh haram kita itu ya hukumnya ini yang berkaitan dengan apa tauhid ya berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan juga nanti kami ketahui asma ya wa sifat. Artinya berdoa itu tawasulnya dengan nama Allah ya kalau kita tambah dengan amal soleh dengan apa eh, doa orang yang masih hidup orang yang soleh yang ya kita bisa berkomunikasi dengannya Kemudian kata para ulama ada lagi tawasul yang syirik. Ya. Tadi yang ini, yang bid'ah, kita mau tambah lagi ada yang syirik. Yaitu seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya. Yang lebih lengkap kita tambahkan lagi ada lagi tawasul yang syirik. Yaitu tawasul ya seperti yang Allah firmankan tentang orang-orang musyrik zaman jahiliyah Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar yang ketiga, "Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi sulfa." orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, "Mana budu? Kami tidak menyembah orang-orang yang mati itu." Namun mereka hanya sekedar perantara untuk mendekatkan kami kepada kepada Allah. Ya, ini seperti sebagian orang mengatakan kalau kita ya mau punya mobil ya net Jepang nggak mungkin kita langsung datang ke ke Jepang Pak apa distributornya di Indonesia sama kita doa juga sama kalau kepada orang nggak diterima lewat perantara bah wali-wali yang telah mati tadi. Ini kata Allah, waladina takhadu min dunia awliya. Mereka menjadikan sekutu-sekutu lagi bagi Allah. Ya. Karena apa? Orang yang telah meninggal dunia, Allah katakan, Inna kalatus mi'ul mauta. Kau nggak mungkin bisa memperdengarkan ucapan orang yang telah meninggal dunia. Ulama ma'anta bimus min fil kubur engkau tak akan mungkin bisa mendengarkan ucapanmu kepada yang sudah di, dikubur. Ya. Nah, itu adalah apa? Menjadikan sekutu bagi Allah. Ini adalah apa? Tawasul yang syirik. Misalnya, wahai wali fulan. Ini sudah meninggal orangnya. Wahai wali fulan. Tetap sampaikan laku kepada Allah. Ya. Wali kau disuruh apa? Dikubur. Ini sekali lagi, yang pertama Allah mafanis mereka yang sudah meninggal dunia nggak mungkin mendengarkan ucapan kita, ya siapapun mereka. Makanya dulu para sahabat ketika Rasul masih hidup mereka minta doanya Rasul seperti dalam kisah orang Arab Badui yang minta doa kepada Rasul ketika Rasul khutbah cuma minta didoakan istisqa ya minta hujan Rasul doakan namun ketika Rasul meninggal dunia, tidak ada para sahabat yang ya menjadikan Rasul sebagai perantara ya, dalam doa mereka. Seperti dalam kisah istisqonya Umar bin Khattab. Ya, ketika ditimpa paceklik pada zaman beliau, beliau tidak datang kepada kuburan Rasul. Beliau datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya, aman Rasul yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan apa? Hujan. Ini adalah apa? Ya, tawasul yang syar'i minta ya didoakan oleh orang yang hidup yang soleh ya ada yang meninggal dunia, para sahabat tidak pernah melakukannya padahal mereka tahu Rasul manusia yang pernah mulia. Mereka cinta kepada Rasul, namun mereka paham ketika Rasul telah meninggal dunia, ya maka tidak dibolehkan menjadikan beliau sebagai perantara dalam dalam doa. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini pasal yang kedua. Kalau tadi berkaitan dengan tawasul, dan tauhid uluhiyah secara umum. Yang kedua, qauluhu fi isbati sifat. Ucapan Imam Abu Hanifah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Artinya tentang tauhid asma wa, wa sifat wa ala jahmiyah dan bantahan kepada kelompok jahmiyah. Ini sudah kita sampaikan dulu kelompok jahmiyah apa saja kesesatan-kesesatan mereka. Imam Abu Hanifah berkata, La yusafullahu ta'ala disifatil makhlukin. Tidak boleh Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk. Di sini jangan kita salah paham. Ada sebagian orang yang gagal paham. Oh berarti nggak boleh kita mengatakan Allah punya sifat wajah. Karena nanti sama dengan wajah makhluk. Bukan itu maksud beliau. Ya. ya maka kelanjutannya kata beliau wa ghadabu, wa ridahu sifatan min sifatihi bila kaifin. Allah punya sifat murka. Allah punya sifat ridho itu tidak boleh kita apa? Samakan dengan sifat makhluk, tidak boleh kita apa? Membayang-bayangkannya. Ini kaidah dalam tauhid asma wa sifat. Apa itu? Kita tetapkan sifat Allah apa adanya, namun tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita bayang-bayangkan. Allah ya Allah punya sifat murka dalam firman-Nya Umay yaktul mu'minan muta'ammidan Fajaza'uhu jahannam Khalidan fiha Wa ghadiballah alaih Wa la'anahu Wa adalau adaban azimah Barang siapa Adanya Ya satu menit ya sudah Ya, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya bi ta'ala. Wallahu ta'ala 15 ya. Kayak ini full yang 15 menit. Perkalian alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ya, sebelum kita mulai sekedar rekening dulu ada bagi-bagi hadiah kayak biasa. Siapa yang siap menjawab angkat tangan. Ya, latihan gentle. Nah, pertanyaan nggak keluar dari materi tadi. Ada. Hah? Oh, nanti royokan. Ya, tapi yang gentle dulu. Nah, nah, insya Allah mudah. Ya, sebutkan tiga tawasul yang syar'i. Ya, Masya Allah. Pilih mana, Bu? Ini atau buku? Buku, Masya Allah. Pakai buku ilmi ya, Masya Allah. Ya, betul. Ya, yang kedua. Mudah kayak tadi kurang lebih insya Allah. Ah, sebutkan tiga keutamaan ilmu akidah. Masya Allah. Pilih mana? Buku, Masya Allah. Yang ketiga. Ada lagi yang siap jawab. Ini lebih mudah lagi insya Allah. Nah, ada. Insya Allah lebih mudah daripada dua tadi. Ya, sebutkan nama empat imam yang kita bahas ini Ulangi, ulang. Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad, Imam Hambali. sebutkan tapi tambah sudah disebutkan tadi kan tiga tolong sebutkan lima yang kita sampaikan tadi dari di mata lima imam al sunnah tadi ada mungkin sepuluh lebih mungkin ya tadi sudah disebutkan tiga ulangi lima sekarang yang pertama Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Abu Hanifah Nah, ini kalau bisa bertambah nih, kalau nggak nggak jauh semua nambah lagi imamnya. Ya, masih belum bisa jawab siapa? Ya, lima. Imam ibu Nabi Is Al-Hanafi ya, Sudah tidak apa-apa Cuma sebenarnya itu masih belakang jauh Terserah mau ini buku Ini daftar ini Bukan buku kitab Mana-mana Mau yang mana? Hah? Bukunya ini tulis anu, buku tulisnya. Terserah mau mana? Hah? Iya, khotbah. Baik, nanti dilanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan Pendapat Imam Abu Hanifah allah tentang tauhid asma wa sifat. Kata beliau, la yusafullahu ta'ala sifatil makhluki. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ya, dalam artian tidak boleh sifat-sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk. Sejenak kita mau sampaikan dulu definisi tauhid asma wa sifat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kata para ulama, tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifatnya. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran bagi dirinya tentang nama-nama dan sifatnya. Bisa nulis? Sudah. Nah, ulang lagi. Menetapkan mahasiswa itu cepat nulisnya. Ya. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran bagi dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau yang ditetapkan oleh Rasulnya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadis yang sahih atau yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Sudah? Nanti ya lihat temannya kalau ketinggalan. Tambahkan lagi tanpa diserupakan dengan makhluk. Bila tansil tanpa diserupakan dengan makhluk. Tanpa diserupakan dengan makhluk. Tanpa dibayang-bayangkan. Bila takyifin tanpa dibayang-bayangkan sifat Allah tersebut. Kemudian tanpa ditakwil atau diselewengkan maknanya. Tanpa diselewengkan apa? Maknanya. Dan tanpa di ingkari bila taktil bila tamsilin wala takifin wala tahrifin wala taktil tanpa diserupakan dengan makhluk tanpa dibayang-bayangkan tanpa diselewengkan maknanya ditakwil tanpa diingkari tidak dapat apa adanya Contoh di sini kata Imam Abu Hanifah, ya, wa Allah punya sifat ghadab murka seperti tadi dalam surat An-Nisa wa mayatul mu'min mutamidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja maka baginya neraka jahannam dia kekal di dalamnya selama-lamanya ghadiballahu alaih Allah murka kepadanya kita tetapkan Allah punya sifat ghadab murka namun murkanya Allah nggak sama dengan murkanya Hamba ya laisa kamitsli syai'un Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 laisa kamitsli syai'un tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun Allah punya sifat murka namun sifat murkanya Allah nggak sama dengan sifat murkanya apa makhluk Ya, seperti Allah punya sifat ilmu. Ilmunya Allah nggak sama dengan ilmunya makhluk. Ilmunya Allah luas, ilmu kita terbatas. Ilmunya Allah tidak dijauhi oleh ketidaktahuan dan tidak diringi oleh kelupaan. Ilmunya kita didahului oleh ketidaktahuan alias kejahilan dan diringi oleh kelupaan. Ya, Allah punya sifat kehidupan al-hayat karena Allah namanya al-hayu al-qayyum al-hayu yang maha hidup sifatnya al-hayat. Kehidupan Allah gak sama dengan kehidupan kita meskipun sama-sama katanya apa? Hidup ya. Kehidupan Allah punya kehidupan, kita punya kehidupan, namun gak sama pada hakikatnya. Itu ya, sama dalam apa? kata-katanya saja ya hidup dan hidup kehidupan kehidupan ilmu ilmu ya Allah murka kita murka namun tidak sama hakikatnya ya Kok bisa ya bisa aja kenapa tidak ya jangankan antara khalik dengan makhluk antara kita saja ya antara makhluk saja persamaan dalam kata nggak mengharuskan persamaan dalam apa hakikatnya. Ya, contoh, meja ini punya kaki, betul nggak? Ya, apa ini namanya bawah, bawah ini? Kaki meja kan? Kursi punya kaki, apakah sama dengan kaki kita? Hah? tidak sama, katanya sama, kaki dan kaki, namun beda. Kan? Itulah ya sifat Allah dengan sifat makhluk. Kosa Kata-katanya sama. Allah punya sifat murka, manusia punya sifat murka, namun beda hakikatnya. Ya, nanti akan sampaikan lagi sifat-sifat yang lain. Intinya kita terapkan tadi pada definisi tarik asma wa sifat. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan tentang sifatnya tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Kata Imam Abu Hanifah, la Yusuf, la Allah, ta'ala bisifatil makhlukin. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Ya, Allah punya sifat murka. Allah punya sifat ridha. radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah punya sifat ridha. Kata beliau, dua sifat tadi, murka dan ridha, itu dua sifat yang tidak boleh kita bayang-bayangkan akal kita terbatas. Ini sudah kita sampaikan pada eh, bulan yang lalu. Akal kita terbatas. Eh, jangankan untuk membayangkan sifat Allah yang jauh dari kita. Allah ada di atas laut, atas di atas langit. Ya, kita memikirkan roh kita saja belum sanggup, betul Ya, siapa yang sudah pernah menemukan ya apa warna rohnya Nah, yang anu bisa kita kasih hadiah. Terserah mau milih yang mana sudah. Akal nah, kita terbatas ya. Jangankan untuk memikirkan eh sifat Allah, membayang sifat Allah, membayangkan roh kita tidak akan mungkin sampai. Padahal jika dengan kita Ya makanya dalam tauhid asma wa sifat cukup kita menetapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah kata Imam Ahmad nanti akan disampaikan la al Qur'an wa Sunnah tidak boleh kita melompati Al-Qur'an dan Sunnah cukup kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam tanpa disebutkan dengan makhluk tanpa dibayang-bayangkan ya bahwa al sunnah wal jamaah dan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang asli karena di sana ada yang imitasi yang menolak nama-nama dan sifat Allah sifat-sifat Allah. Mereka nggak mengimani Allah punya sifat murka. Kata mereka, ya, sifat murka itu nggak layak bagi Allah. Allah sendiri mengatakan Allah punya sifat apa? Wa ghadiballah alaih. Ya Allah murka kepada mereka yang membunuh tadi. Kok kata orang-orang itu tak layak bagi Allah. Antum alam amillah. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri? Bila min jalik. Ini komentari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Hanifah, inilah akidah al-sunnah. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam al Sunnah tanpa dibayang-bayangkan, tanpa disumpahkan dengan makhluk, tanpa ditakwil wa huwa yaghdab wa yarda. Allah punya sifat murka, Allah punya sifat ridha, ya. Kalau Allah sudah murka, naudzubillah min dalik, ya. Kejadian yang ya kita dengar barusan entah di Lombok, di Palu, ya. Ini naudzubillah min pelajaran bagi kita. Kalau Allah sudah murka, ya luar biasa dasarnya bencana tersebut, ya. Dan ini kalau kita bandingkan dengan umat yang terdahulu masih belum seberapa, ya. Allah mengatakan fakula akhna bidambe Setiap umat kami siksa karena perbuatan dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka umat-umat sebelum kalian ada yang kami azab, yang kami siksa dengan kami hujani eh batu. Ini kamu siapa yang Allah hujani dengan batu? kaum LGBT ya kaumnya Nabi Lut alaihissalam ya maka nggak aneh kalau ada kampung yang hilang ditenggelamkan ya dulu kaum Nabi Lut diangkat ya tanahnya kemudian apa dibalikkan diujani batu nah untuk ya. ini hati-hati Wa minhum man akhadat sayha. Di antara mereka umat-umat sebelum eh, kalian wahai umat Islam ada yang kami binasakan dengan suara yang sangat amat eh, keras sekali. Itu kamu siapa yang Allah binasakan dengan Hah? suara kaum Nabi Nabi Saleh. Eh, Allah binasakan dengan suara Allah lakukan qadir. Ada Allah bermacam-macam. Kemudian wamin hum man khasahna bihimul arda. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam ya kerak bumi. Ya. Ini masih belum seberapa. Lumpuh saja dijalankan habis semuanya. Ya. Satu kampung habis. Ini belum seberapa, belum satu ya satu negara, satu kampung luar biasa dasarnya. Ya, Allah hancurkan kaum siapa jauh yang Allah tenggelamkan? Hah? Kaum, ya, Allah habiskan. Ada saja, ya, kemarin berapa menit habis. Ya, Allah lakukan kalau Allah murka, mau min dalik. Ya, dan ini sebabnya tidak lain tidak ya, bukan perbuatan dosa manusia. Rasul mengatakan idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumallahu bi qabil indihim apabila Allah apabila manusia ya telah banyak berbuat maksiat ya telah nampak kemaksiatan di atas muka bumi ini ya apalagi tengah-tengah negeri kaum muslimin sudah merajalela kemaksiatan ini maksiat ya maka apa maka Allah amahumullah bi'iqabin mindihi. Allah ratakan semua dengan adanya. Maksiat menyebabkan kemurkaan Allah. Menyebabkan azab yang merata apalagi syirik ya inna segala dzulman amin apalagi penyimpangan dalam masalah akidah lebih dasar ya adabnya kemudian Allah lanjutkan lagi ayatnya tadi ini surat eh, Al-Ankabut nanti dia surat Al-Ankabut Allah mengatakan wa minhum man aghraqna di antara kaum, kaum itu ada yang kami tenggelamkan di lautan seperti siapa Ha, Kaum Nabi Nuh. Yang eh, enggak tersisa lagi. Seperti kaum siapa lagi? Nabi Musa, Fir'aun. Ya? Dan kaumnya Allah tenggelamkan di laut Ya, kemarin ada tsunami di masuk ke laut nggak ada yang ketemu. Ya, kalau ada yang ketemu ke sebagian. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka yang mendolimi diri mereka. Ini semuanya hikmahnya la'allahum yarji'un kata Allah agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada tauhidullah. Ya, kalau sudah Allah peringatkan seperti ini kembali bertauhid, jangan berbuat syirik. Namun masih berbuat syirik, naudzubillah min kalau akan ada adab yang lebih dasar lagi. Ya. Ini yang lebih parah sebagian kaum muslimin ya sudah diperingatkan dengan adab-adab musibah-musibah ini. namun masih nggak ingat juga kepada Allah ya. Masih banyak yang ya ngasih sesaji. Oh, ini kidulnya ya masih kutas sesaji ya. di sesaji. Nauzubillah min dalik. Ini lebih dari kesirikan orang musik jahiliyah. Ya, orang musik jahiliyah kalau ditimpa musibah ingat kepada Allah. Faida ibu fil fulki da'aw ya Allah mukhlisin lahudin. Ketika mereka kaum musyrikin jahiliyah ditimpa musibah di lautan, mereka doa Allah berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamana jaminal bari intausrikun. Ketika mereka selamat di daratan, baru mereka berbuat syirik. Ketika susah bertahid Ya, namun sekarang ditimpa musibah semakin tambah syirik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya harus terus ada ya rasa rojak wal khauf, rasa berharap dan rasa takut rahmat Allah. Kita harapkan takut adab Allah Subhanahu wa taala karena kalau sudah Allah ratakan adabnya tidak pandang bulu siapapun akan terkena naudzubillah min dzalik. Ya kita ingat sedikit Wala yukalu rodobuhu ukubatu wa sawabu. Kata Imam Abu Hanifah, tidak boleh kita mentakwil. Mengatakan, oh yang dimaksud kemurkan Allah itu siksa Allah. Eh, kita nggak boleh mentakwil seperti itu, kata Imam Abu Hanifah. Ya, kita katakan Allah murka. Bagaimana murkanya? Terserah Allah ditimpakan musibah atau yang lainnya. Jangan kita takwilkan. Ya. Jangan mengatakan Allah itu artinya Allah berikan tanda jangan. Ya, kata beliau terjemahkan eh tetapkan Allah punya sifat ridho ya meskipun nanti kelazimannya Allah berikan pahala ini beda lagi namun awalnya tetapkan Allah punya sifat apa ridho jangan ditakwilkan nah wa kama wasafa nasahu wajib kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya Nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya, itu ciri ahli sunnah. Apa sih ahli sunnah itu? Alladzina yaduruna as-sunnah aina madalat. Yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Yang berputar dengan sunnah. Kemana saja sunnah itu berputar. Yaitu sunnahnya Rasulullah SAW. Wasallam atau ya, Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Eh Allah mengatakan dirinya itu di antara nama-namanya adalah Al-Ahad, Allah Maha Esa. Eh, Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Allah samad, Allah tempat bergantung di kala eh susah maupun senang as Allah tempat kita apa? bergantung Ya. Lam yaitu lam yulat Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan Ya, sebetulnya kalau dibahas lagi ini panjang. Cuma Allah suatu saat kita bahas lagi tentang sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tutup surah Al-Ikhlas dengan mengatakan ya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dengan Allah. Hayyul Qadir Sami'un Basir. Allah punya nama Al-Hayyu, yang maha hidup, sifatnya kehidupan. Allah punya nama Qadir yang maha kuasa, sifatnya kudra kekuasaan. Allah punya nama Asami yang maha mendengar, eh, sifatnya pendengaran. Allah punya nama Al-Basir yang maha melihat. Ini semuanya dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwa al hayyu ya al qadir Allah takdir syai'in qadir ya wa huwa al qadir fawqa ibadi sami al basir wa huwa samiu al basir alimun ya alimul ghaibi wa syahada yang maha mengetahui kemudian kata beliau ya Allah fawqa aidihim Allah punya sifat tangan. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam ayat, Ya Allah fawa'ihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. tetapkan Allah punya tangan, namun tangan Allah enggak sama dengan tangan makhluk. Jangan dibayang-bayangkan, jangan ditakwilkan Eh, jangan mengatakan NU api tangan Allah itu kekuasaan Allah. Ini namanya takwil, ini namanya menyelewengkan dari makna yang sebenarnya ini bukan akidah sunnah. Laisat ka'airi khalqihi. Tangan Allah enggak sama dengan tangan makhluk. Wa wajhuhu Allah punya sifat wajah. Dalilnya wa beka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajah Rabbmu. Eh, surat Ar-Rahman. Eh, enggak boleh kan? enggak boleh kita samakan dengan makhluk. Laisa kawujuhi khalqihi. Allah punya sifat wajah, namun wajah Allah enggak sama dengan wajah makhluk. Nah, ini beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini tentang akidah Imam Abu Hanifah yang berkaitan dengan tauhid yaitu utama tauhid asma wa sifat dan insyaallah ya di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi ya semoga kita bisa istiqomah belajar akidah ya Imam 4 dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas akidah akidah para salafus soleh. Nah, kita tanyakan dengan soal jawab. Jika kita membaca salawat sebelum, ini kurang jelas, doa mungkin ya. Apakah halnya atau termasuk tawasnya saya atau Salawat selama salawat itu salawat Ibrahimnya salawat yang karya Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang kita baca ketika tasyahud. Ya, itu termasuk ibadah. Ya, kita bertawasul dengan salawat kita. Ya Allah, setiap hari aku bersalawat kepada nabimu, maka ya kabulkanlah doaku. Dan nah, masa itu salawat apa? syar'i selamat selawat yang apa? Syariah. Boleh dijadikan sebagai apa? Tawasul dengan amal soleh. Untuk pembahasan materi ini minta referensi bukunya. Sudah kita sampaikan. Alhamdulillah ya insya Allah bisa dilihat di telegram atau FB kita ya sudah kita sebutkan bisa downloadnya di download linknya di mana sudah kita cantumkan eh, di telegram dan juga FB kita nanti dilihat ya Ada sebagian dai yang menisbatkan menisbatkan sebagai dakwah salafiyah tetapi pembahasannya bab rumah tangga dan bab adab saja apakah tersebut namanya salaf itu sudah kita sampaikan tadi sikap dakwah salafiyah tentang dengan pembahasan akidah ya kalau ada dai yang yang malas ngajak akidah memprioritaskan atau memprioritaskan dakwah kepada akidah ya maka kalau dikatakan dai salafiyah salafi cuma salafi yang apa? Tadi imitasi, ya. Salafi yang apa? Ya, tawi ya. Ini yang kita sangat sayangkan. Ya, maka ini kita sampaikan untuk ya menghidupkan kembali ciri khas asal asalafiyah. Ya, kita dalam Islam itu ada skala prioritas ya. Seperti sudah sering atau jelas dengarkan bagaimana para ambia warusul dakwah mereka pertama kali yang mereka prioritaskan tentang tauhid tentang akidah ya. Kalau dari itu dia menyimpang dari metode para nabi dan para para rasul. Gimana dikatakan dari salafi sedangkan dia metode dakwanya manhaj dakwanya menyimpang dari dakwah nabi dan para rasul, menyimpang dari dakwanya nabi kita Muhammad dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah, ya. Jadi sekali lagi ini eh, kita kajian ini untuk apa menunjukkan kembali ciri khas Jawa salafiyah. Namun bukan berarti kita meremehkan rasa yang kita sebutkan tadi. Ada rumah tangga, masalah akhlak itu bagian dari agama. Cuma dalam Islam ada skala apa? prioritas ya sejak lulus ya Mondo atau dari universitas ya kemudian terjun dakwah ceramahnya masalah rumah tangga tok masalah ada tok masalah akidah ya kan ada yang sampingan saja nah, ini aja apa ya dai dai salafi yang apa tadi ya imitasi ada yang mau tanya ini bagaimana hukumnya mendirikan usaha berdagang di atas tanah milik orang lain tanpa akad sewa, hanya izin saja. Tapi pemilik membolehkannya seperti kurang ikhlas. Gimana memberikan tapi kurang ikhlas? Hah? Eh kalau memang pemiliknya sudah apa mengizinkan, berarti insya Allah ya kita nggak tahu sekarang, cuma kita tahu apa lisannya kalau sudah diizinkan berarti apa nggak boleh ya apalagi dikasihkan masya Allah eh, intinya boleh-boleh saja namun kalau memang orangnya nggak ya mengizinkan ya tidak boleh Bagaimana cara mengajak orang tua supaya dapat menerima tentang manhaj salaf? Ya, singkat cerita saya pernah mengajak dengan bahasa lembut, tetapi berujung dengan perdebatan. Tetap dengan lemah lembut, tetap dengan sopan santun, diterima atau tidak, Ya, tugas kita hanya menyampaikan hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikan kebenaran dengan cara yang benar, ya, diterima atau tidak, serahkan kepada Allah. Laisa alaika hujjah, walakin Allah yahdi man yasha. Ya, Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Anda. Yang bisa memberikan hidayah taufik hanya Allah. Itu tugas kita. Wa ma'alaina ilah al-balah. Namun tetap diusahakan, tetap dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Ya, didoakan. Ya, kalau bisa, ya, mungkin diajak ngaji tempat seperti ini. Ya, nanti diiming-imingi. Nanti kalau sudah pulang, di ya, traktir makan kebuli misalnya. Ya, atau apa yang paling enak. Karena masalah, ya korban urusan dunia agar dapat urusan apa akhirat ya apalagi untuk orang tua namun jangan panik setir usah malam pun nggak bisa apakah dengan keras tak boleh tetap ya wasahibhuma fi dunia ma'rufa wala taqul ufin jangan membentak ya sampaikan sopan santun ya entah diterima atau tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dai kalau diminta kajian tauhid atau akidah tidak mau dengan alasan nanti nanti aja dulu untuk orang awam belum waktunya. Kalau sudah kena adab baru naudzubillah dalik. Jadi ya sudah dari yang lain yang memang apa mau mengkaji tapi justru orang awam harus lebih dulu diprioritaskan tentang masalah apa atau apa artinya dia jadi salah sedangkan masih berbuat syirik Walau asyraku lahabita anhum ma ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur amal ibadah mereka. Ya, ini adalah daya yang kita sampaikan tadi. daya apa kalau namanya salafiyah kita tambahi salafiyah imitasi. Nah, Anak ingin bertanya, namun di akhir-akhir ini anak sering mendapatkan makanan, minuman, dan ongkos gratis. Anak takut ini termasuk istidroj. Ya, apa itu istidroj? Yang pertama, Anda dapat makan minuman dan ongkos gratis disyukuri selama itu dari yang apa? Yang halal. Ya, memang betul tetap harus ada tadi orang mukmin mukmin muslim muslimah dalam kehidupan di dunia ini harus tetap ada dua ya perang dalam eh, dirinya arja wal khauf rasa harap mengharap rahmat Allah ya meskipun di sana sini ada gempa ada tsunami tetap berharap jangan terlalu apa takut yang berlebih-lebihan tawakal kepada Allah Allah lakukan kodir, ya serahkan gantungkan kepada Allah Allah sama jangan terlalu berlebihan ya Indonesia dan di lampu merah ada getaran oh tsunami oh ya. padahal ada apa konten lewat ya. ini ketakutan yang berlebihan ya Allah tawakan Allah ya namun di sisi yang lain harus ada rasa apa kekhawatiran kalau kita berbuat dosa ini ada apa? Ya, eh, sifat orang mukmin kata Jafa junubum an madaji'in yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tetap ada ada khauf wa raja. Eh, tapi tadi ada masyaallah rezeki kok mengalir terus ya maka introspeksi tetap disyukuri ya nikmat aja namun sekaligus diintrospeksi ya apakah ada perbuatan kita yang eh tadi syirik bid'ah maksiat ya kalau ada cepat bertobat karena dikhawatirkan itu adalah istidraj apa itu istidraj Rasul mengatakan idza Allah yu'til abda minad dunya alam Inna huwa istidraj kata Rasul apabila engkau melihat Allah memberi menganugerahkan kepada manusia dari urusan dunia majlis apa yang dia cintai namun maksiatnya itulah istidraj. Semakin banyak berbuat maksiat, semakin banyak hartanya, semakin syirik bid'ah maksiat, semakin tinggi kedudukannya. Awas, ini namanya istidraj. Diulur ya, agar semakin apa? Dasar adabnya. Ya, makanya yang tidak terkena adab, tetap harus waspada. Hati-hati itu istidraj. Nanti adabnya lebih keras lagi dari sebelumnya. Ya, Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kata Allah, ketika manusia telah lalai dari peringatan kami, kata Allah, kami bukakan pintu-pintu dunia. Ya, semakin syirik, kufur, maksiat, bid'ah, semakin banyak mendapatkan urusan dunia, tahta wanita dan harta misalnya. Maka kata Allah, ya, falatana nasu ma ala bi fatan hatta farihu sampai mereka dalam ya puncak kesenangan dunia mereka akhadnahum baghtatan kami sisa mereka secara tiba-tiba dan mereka pun apa ya tidak bisa apa berbuat apa-apa. Ini sekali lagi awas idraj ya. Makanya yang belum terkena musibah tetap berharap rahmat Allah ya. Banyak introspeksi, banyak kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, kembali kepada taat kepada Allah, tobat dengan tobat nasuha. Ya Allah mengatakan Afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayatallahum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika datangnya malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Ya, terjadi gempa bumi di malam hari luar biasa dasarnya. Itu azab Allah datangnya tiba-tiba. hati tiba eh, Ya, kemudian kata Allah, "Awa al ahlul ayat ayyaka masuna wa hum yal'abun." penduduk negeri itu merasa merasakan dari azab Allah ketika pagi hari sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ila qaumul tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi harus ada tadi roja wal khauf eh, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari adabnya di dunia wal Apakah kita boleh bertawasul setiap hari ketika doa atau hanya sesekali saja? Setiap hari, setiap doa, ya, setiap doa kita iringi dengan tawasul dengan nama Allah, ya, dengan tadi amal saleh. Adapun tentang doa, minta doa orang yang masih hidup, ya, kata ulama memang boleh, cuma jangan sering-sering, ya. Kita harus lebih apa? Banyak berdoa sendiri, meskipun tidak dilarang, ya, meminta doa kepada apa? Orang yang soleh, yang memang eh masih hidup dan kita bisa komunikasi dengannya. Kayak masalah utang piutang riba, ya sekali lagi tinggalkan ya. Ya Allah riba, ya Allah menghapus barokah harta riba, ya apapun bentuk muamalah ribawiyah tinggalkan. Ya, ya utang piutang jual beli yang ada ribanya harus ya segera ditinggalkan. mohon bimbingan dalam menuntut ilmu sebagai ikhwan menuntut ilmu kepada ustadz-ustadz yang mentakwil tentang istiwa Allah dengan ya istaulah misalnya ya atau yang ya, mereka isbal sebagainya atau atau dia mentakwil istiwa Allah namun eh, berjenggot dan tidak isbal ya kita katakan berjenggot ya tidak menutup mata kaki dengan sarung atau celana alias mustahil itu memang kewajiban setiap muslim ya namun itu bukan ciri khas ahlu sunnah wal jamaah ya bisa jadi orang itu cukur jenggot dia muslim namun dia ahlu sunnah karena akidahnya akidah salaf manhajnya manhaj salaf namun sebaliknya orang itu berjenggot ya orang itu ya tidak Isbal namun akidahnya akidah khawarij ya seperti kelompok teroris entah di negeri kita atau di luar negeri sana yang paling masyhur tengoknya masya Allah namun apakah dia sakit tidak ya, makanya harus bukan kita menolak naudzubillah minta bukan kita meremehkan Jadi kalau kita katakan itu wajib namun itu bukan ciri khas apa apa ya atau bukan ciri khas seorang salafi ya memang betul itu wajib ya namun jangan dia dari itunya, dari casingnya jangan. Ya, yang paling penting membedakan salafi dan tidak akidah jangan hanya Ya, kalau itu memang betul, itu kewajiban. Ya, jangan salah paham ya. Nanti di luar ada bilang apa? Memperoleh sunnah, bilang minta dzalik, memperoleh sunnah kufur. Ya, cuma bedakan mana itu yang merupakan beda dengan itu suatu apa? Kewajiban yang wajib dilakukan namun bukan sebagai apa? pembeda berapa banyak al-bid'ah yang hilang yang berjenggot namun akidahnya kuat akidahnya jahmiyah, akidahnya eh, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, yang pertama kali seperti kata Syekh bin Mauta dalam kitab beliau Al-Ajibat Mufidah, pertama kali lihat akidahnya, ya, lihat manhajnya, baru lihat keilmuannya. Ya, kalau akidahnya sudah rusak, sifat-sifat Allah tinggalkan. Ya, itu ciri alil al-bidah. Ya, kata panitia jam 8 harus stop, maka cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallah kafir atas perhatiannya. Cuma ini masih ada sisa dua eh ya, buku tulis. Siapa yang mau? Langsung nggak pakai tanya siapa yang mau? Ya. Itu kan bertanya, ya, ya, ya. Sekarang kita dapat. Wallahu taala maakul hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.